yang sekaligus dua unsur yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain kebahagiaan dunia sampai di akhirat namun dunia akhir perjalanan dua ini pincang rupanya ilmu yang banyak cenderung meresap Dari sini lantas terjadi kebincangan, gejolak negatif di kalangan kehidupan umat manusia. Di antara perkembangan ilmu ini justru membawa dampak negatif terhadap kehidupan umat manusia. Seperti kalau kita lihat <clears throat> adanya perkembangan kimia di bidang makanan. Banyak makanan-makanan akan bagi dia yang bahaya dan membawa beberapa negara kepada diberikan manusia sekarang sementara manusia berdalih bahwa senjata adalah untuk menjaga stabilitas keamanan namun dengan teknologi tinggi bersama ini mengancam keselamatan dan kesejahteraan umat itu. Hal yang sedemikianlah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang akan terjadi di daerah Surabaya terkenal dengan area Surabaya sampai kepada perjuangan ini pun tidak meninggalkan faktor iman lalu kita lihat Nabi kita Muhammad Shallallahu Bagaimana Muhammad? Musuh sudah kumpul di hadapan kita semuanya. Sebanyak 2000 lebih. Dan tentaramu cuma 313. Kemana kau? Mundur? Gagal. Tujuanmu. Gagal tugasmu. Maju? Tidak imbang. Apa kata Nabi Muhammad? Astagfirullah. Wa ni'mal wakil. bersamaan dengan tentara kaum muslimin menghadapi orang kafir yang jadilah peristiwa yang dijanjikan oleh Allah kampin biatin kolila wadapat biatan kathira biidnillah sebagaimana janji Allah pada Nabi Musa alaihissalam terhadap umatnya tempur kepada Fir'aun cuman hanya mendapatkan Allah hal yang demikian terlihat saudara-saudara di masa kemerdekaan bangsa Indonesia disebutkan rasa syukur ini di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini yang ketiga berkat rahmat Allah yang maha kuasa memang seakan-akan sebagai pusat darah pejuang bangsa Indonesia yang selalu mengatakan Allah Akbar dan merdeka dua kalimat yang tidak bisa terpisah darah mengalir ke tanah nyawa sementara terbang daripada kita dijaga lebih bagus mati berkalah-kalah namun landasannya hubbul waton milan iman berangkat dengan komando Allahu Akbar merdeka mati pun rela demi negara hal yang demikian didengar oleh Allah karena itu Allah ciptakan suasana yang menunjang di dalam mewujudkan kemerdekaan ini di saat Belanda berkuasa di Indonesia selama 350 tahun sedikit 350 tahun Indonesia mau bangkit tidak mampu karena tidak seimbangnya persenjataan antara senjata api dengan senjata teknologi apapun berat namun pengorbanan-pengorbanan yang selalu lisannya berucap Allah dan merdeka wa ma tunfikum min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum apa yang kau berikan di jalan I, dikikis habis. Amerika kembali dilihat Jepang mulai cokol. Jadi Hitler kecil-kecilan. Akhirnya Amerika turun tangan. Kekuatan Jepang dikempur oleh Amerika. Itu di Hiroshima dan Nagasaki. Sentra pabrik Sujaka dihabiskan oleh Amerika. Dari sini lantas kekuatan Jepang lumpuh. Di mana tadi Belanda sudah bertepuk lutut di bawah kekuatan Jepang. Saat itu Jepang pun lumpuh karena senjatanya dikempur oleh Amerika. Belanda takut dengan Jepang. Jepang sementara tidak berani melakukan perlawanan karena senjatanya lumpuh. Dua insan penjajah yang ada di tanah Indonesia sama-sama takut bangsa Indonesia diberikan kesempatan oleh Allah untuk memproklamirkan dirinya sebagai negara yang merdeka. Merdeka. Hal yang merasakan nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan para suhada dan para pejuang kita darah yang mengalir di sana dengan lisan menyebut Allah Akbar merdeka dilanjutkan pada tanggal 10 November kepadilah Belanda Wahai arek Surabaya, rela tanah saudara ditancap kembali Belanda. Singkirkan lengan baik. bendera yang sedang berkibar di atas hotel dinaiki oleh arek Surabaya 14 satu patah tumbuh hilang berkah naik berikutnya terus sampai tidak sedikit pengorbanan nyawa menurunkan bendera merah putih biru disobek birunya Indonesia yang dicacah merah pengorbanan dirinya ngalir darah melepas nyawa kembali kepada yang punya Belanda tahu kemerdekaan getar sudah senapan siap memuntahkan pelurunya menghabiskan nyawa yang ada saat imanan, sangat amat kurang sekali. Mereka berlomba-lomba dalam menunjang ilmu pengetahuan. Karena itu, akan dan memperingatkan dalam satu hadisnya yang mengatakan saya di akwamun yatlubun al-ilma fa idza ra'aytumuhum faqulu lahum marhaban bi wasiyati rasulih wa akhruhum aja. Hadis ini menandakan takwa bukan kelompok manusia. Kali ya sekarang bukan cuma sekelompok, hampir seluruhnya. Yasrukun al-ilma, tergila-gila manusia dengan ilmu. Kalau begitu Islam maka anakku ingin bukan mereka mereka demikian itu baku lahum kasih tahu apa terhadap variat kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari ilmu syariat jangan sampai karena itu ada beberapa komentar tentang betapa pentingnya ilmu dan kewajiban tentang penuntut ilmu. Yang kedua, betapa bahayanya ilmu yang kita monitor. Yang pertama, man ta'allama baka min al-ilmi ya'lam bihi aw ya'mal bihi kana afdala min al-rabb tatawwa. Man ta'allama pani wong ta'allama belajar baka min al-ilmi di antara yang daripada ilmu ya'mal bihi kemudian dikerjakan aulam yakman atau tidak diketak man tahu saja karena perlu min ayu al fatihah ada demikian lebih daripada seribu rakaat sudah itu tinggi ilmu karena itu orang yang beriman serta ada landasan ilmu sulit untuk naik untuk ngomong, gurunya tidak kelihatan tak nampak apakah ويحبون الحياة وينسون الموت ويحبون القصور وينسون القبور ويحبون المال وينسون ويحبون الفرد وينسون الخالق Hadis ini mengingatkan kepada kita banyak di antara kelompok umat manusia di dalam masyarakat ini berlama. Apa kata Nabi? Saya telah umati tentang pukul zaman marah umatku hibbun al-hamsa yasawun al-hamsa kecintaan terhadap lima perkara namun yang lima perkara lima ini ditinggalkan apa? yuhibbun al-dunya wa yasawun al-akhirah cinta terhadap namun lupa akhirat yuhibbun al-dunya wa yasawun al-akhirah di dalam ayat al-mu'min 39 dikatakan ya kau ya ayat bersedia mata'un oh, sedangkan bersedia barang wahai kaum sesungguhnya kehidupan itu cuma permainan belaka dan akhirat dari peroro sesungguhnya dunia akhirat itu justru adalah tempat yang langsung buat kita tanaman namun sekarang orang sampai pergi jauh Inna waqtallahi hakun wala tagurnakum al dunya wala yagurnakum billahi ghurur syukurnya dan diharapkan dan yang benar karena itu anda kalian dan tertipu dan di dalam hadis dikatakan ya Rasulullah dari takut ada kami akan